Surat As-Sajadah Sudah sampai ayat berapa kita hafalkan minggu kemarin? Ayat 13 ya Masih pada hafal nggak ayat 1 sampai 13? Insya Allah, oke okay, baik. Baik, saya mengajak kepada jamaah yang ikutan acara ini pelatihan menghafal Al-Qur'an atau kajian malam menghafal Al-Qur'an semudah tersenyum yang sudah hadir di sini untuk semakin merapat supaya nanti mendengar bacaan yang kita baca atau yang dibaca nanti oleh Ustadz Bobi dengan jelas ya suaranya. Nanti kalau di belakang nggak kedengaran jelas ya. Eh, Ustadz ngajak semuanya untuk merapat ke depan. Baik, supaya hafalan Al-Quran kita ayat 1 sampai ayat 13 enggak lupa dan semakin nempel, semakin kuat, kita akan murojaah. Kita akan ulang kembali ayat 1 sampai ayat 13 Semoga Allah berikan kemudahan Semoga Allah berikan kelancaran Yang hadir di ruangan ini Sudah pada gabung di grup WA Grup WA Hots Surat As-Sajadah belum? Oh belum, oke siap Ustadz undang untuk gabung di grup WA ya Nanti e, nomornya seperti kemarin yang telah diumumkan insya Allah Baik kita mulai dulu murojaahnya ya Baca ta'ud dan basmalah bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrojim billahi rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم صالحا إنا والناس أجمعين Baik, takbir Allahu Akbar Menghafal Quran? Mudah Baik, kita ulang ya Dari ayat 12 ayat 12 dan 13 walau taro ya suaranya yang kencang gerakin tangannya bersama Ustaz satu dua tiga walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni najahan jahannama minal jinnat والناس أجمعين Baik, subhanallah, alhamdulillah telah kita murojaah ayat 1 sampai ayat 13. Ustadz ingin ngecek ini artinya, masih pada ingat enggak? Kalau la'am la'anna itu artinya apa ya? Ah, memasukkan uh, jahannama neraka jahannam akol kaulu Eh, keputusan ya telah tetap keputusan minni dariku dari siapa Allah Subhanahu wa taala la ataina pasti kami akan beri kula nafsin setiap jiwa hudaha petunjuknya kalau minal jinnati wan nasi dari golongan atau bangsa jin dan manusia ajmain seluruhnya subhanallah alhamdulillah semoga Allah subhanahu wa taala lancarkan hafalan kita surat as-sajadah ayat 1 sampai ayat 3 dan semoga Allah bisa lancarkan kita semua untuk menambah ayat-ayat yang lain sampai selesai surat as-sajadah amin amin ya rabbal alamin baik insya allah kita akan melanjutkan hafalan surat as-sajadah malam ini as-sajadah malam ini ayat 14 bersama Ustadz Bobi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jazakumullah Ustaz Nabi Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك Ibu bapak sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Saya namanya Bobi Itu tadi Ustaz Habibur Rahim dan insyaallah Ustaz Habib itu lebih dekat ke saya dibanding istri saya. Jadi beliau itu sudah kenal saya, saya kenal beliau bahkan jauh sebelum kami menikah. Dan ini mudah-mudahan kita jadi saudara dunia akhirat Ustaz Habib. Dan Masya Allah nah, perjalanannya panjang Jadi ini pentingnya punya saudara sahabat dalam amal soleh Saya ulang Pentingnya punya saudara punya sahabat dalam amal soleh Orang, manusia, teman, keluarga yang bisa ngejerumusin kita masuk neraka banyak itu. Anda duduk nongkrong sembarangan aja bisa masuk neraka Ngomong salah aja bisa masuk neraka kita tapi sama juga ada juga orang-orang yang Allah utus untuk sama-sama ngajak kita masuk surga. Maka yang terima rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini cari dalam hidup kita saudara-saudara, sahabat-sahabat yang akan menteng kita, nyuruh kita masuk surga. Maka dalam setiap kali pertemuan di Masjid al fala ini, Ustadz selalu persaudarakan kalian dalam grup, dalam pasangan, supaya apa? Supaya saling kenal. Kalau kira-kira pekan ini kagak lihat saudara kita yang pekan lalu datang, ingetin kemana itu. Maka ini yang sering kali dilakukan Rasulullah. Setiap kali Rasulullah sholat, maka pasti Rasul balik ke belakang, ngeliatin wajah para sahabat satu persatu. Ada yang nggak hadir sholat berjamaah, didatengin sama Rasulullah. Tahu kenapa? Karena sesungguhnya kalau memang cinta, ada satu sahabat saja yang tidak ikutan dalam rombongan pahala yang amat besar, maka dicari ini. Maka yang rahmati Allah sama seperti kita orang laki kalau lagi bawa rezeki ke rumah, maka ada satu anak nggak kelihatan aja kita bagi-bagi ini rezeki satu anak nggak kelihatan aja kita cariin mana si fulan maka demikian juga rahmati Allah subhanahu wa taala ah Sanabib kenal sama saya tahun 96. Jadi sekarang tahun berapa nih? 2018. Berapa tahun tuh kira-kira? 22 tahun. Dan 22 tahun itu Hotel Lima allah rupanya dipersaudarakan Allah selama ini. Mudah-mudahan nanti akan Allah persaudarakan sampai akhirat, sampai di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan persaudaraan ini Hotel Lima Rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala nggak berasa. Itu Ustaz Habib, ini Ustaz Bobi. Eh tiba-tiba karena semistrinya udah sama, Nah berasa orang-orang manggil saya Usbok, ke situ manggilnya Usbib. Mirip kan tuh? Kayak Upin dan Ipin. Jadi maknanya Mataliman, oh saya misteri itu. Padahal Bobby sama Habibur Rahim jauh gitu. Tapi ini disebut saya misteri. Manggil Mataliman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala hampir ke setiap tempat, ke setiap daerah, setiap kota, bahkan setiap negara yang saya ngajar Al-Quran di situ, maka Ustaz Habib ikutan. Nah sekarang sekarang udah mulai nih, udah mulai pisah-pisah serabi kemana saya kemana ini jadi nggak apa-apa berkumpul karena Allah berpisah pun karena Allah salah satu man kunna fihi wajada halawatul iman ada tiga perkara boleh dicatat oleh umat sekalian oleh jemaah sekalian ada tiga perkara kalau ada itu dalam diri kita maka kita akan merasakan indahnya iman nikmatnya iman. Bahasa hadis Rasulullah, halawatul iman, manisnya iman. Apa perkara pertama? Ayyakunullah wa rasulahu ayyakunallah wa rasulu habba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasul adalah perkara yang paling kita cintai dibanding apapun juga. Dibanding dunia, dibanding keluarga, dibanding harta. Pokoknya kalau sudah Allah dan Rasulnya, semuanya harus dikalahin. Paham kira-kira yang pertama itu? Harus mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Yang kedua, nah yang kedua nih yang tadi saya sampaikan, ayuhibbal mar'a agar kita mencintai seseorang saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Jadi, oh cintai saudaramu. Kalau Anda belum punya saudara yang kayak begitu yang seiman, cari, bikin. Mencintai saudara seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau Anda sudah berlatih mencintai saudara Anda hingga Anda mikirin dirinya, mikirin keluarganya, Anda kemudian banyak doain dia, maka nggak berasa nanti juga dia akan mikirin kita, mikirin keluarga kita, doain kita. Dan salah satu doa yang mustajab dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah adalah doa seorang saudara kepada saudara lainnya ketika dia berdoa saudaranya nggak tahu. Tuh lihat tuh. Dan para malaikat mengatakan amin, amin, amin, walakal mis. Ketika kita doain saudara kita, saudara kita nggak tahu, para malaikat mengatakan amin, amin, mengamini doa kita. Dan engkau akan mendapatkan pahala yang sama seperti doa yang kau sampaikan untuk saudaramu. Ini yang pertama, dari tiga perkara yang anda akan merasakan indahnya iman, manisnya iman. Satu, mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Paham kira-kira? Paham nggak? siap amalkan, maka kalau pilihannya Allah dan Rasulnya, ah, dunia sudah kalah sudah. Yang kedua, mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau anda belum punya saudara kayak begitu, cari. Kalau anda belum miliki, maka dapatkan. Cari, pikirin dari sekarang siapa kira-kira saudara yang senantiasa akan mengajakku dalam kebaikan. Kalau nggak ada, mudah-mudahan Allah pertemukan saudara anda di majelis ini. Amin ya robbal alamin. Yang ketiga, an yakraha an yugzafa finnar. An yakraha ay yauda ilal kufri kama yakraha an yugzafa finnar. Yang ketiga, dia kagak mau balik lagi ke kafiran, nggak mau lagi balik ke masa jahiliyah, nggak mau lagi ninggalin sholat, nggak mau lagi minum minuman keras, nggak mau lagi berzina, dia nggak mau lagi melakukan kekufuran seperti dia nggak mau kalau dia dicemplungin ke dalam neraka tiga perkara anda akan dapatkan manisnya iman jaminan Rasulullah satu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya yang kedua mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri yang ketiga dia nggak mau kembali ke kafiran kembali dalam masa jahiliyah seperti dia nggak mau dicemplungin masuk ke dalam neraka Allah maka nah itu jadi biar jemaah ngerti kenapa kok usbob kemana-mana nenteng usbib terus Mudah-mudahan kalau saya dapat pahala, Usbib juga dapat pahala. Kalau saya Allah angkat derajatnya, mudah-mudahan Usbib diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira ya. Maka cari sekarang saudaranya. Semuanya berdiri, ayo cari bikin lima orang. Yuk cepetan. Kelompok kalau ada kelompok yang kemarin-kemarin gabung sama yang kemarin-kemarin. Kalau nggak ada baru, baru cari. Ayo cepetan. Kalau anggota baru tanya siapa namanya, siapa rumah, di mana rumahnya, kenalan. Kalau bisa saling berkunjung nanti. Supaya tidak ada jarak lagi di antara kalian, duduknya dengkul nempel dengan dengkul sahabatnya. Ayo deketin. Dekatkan, dengkulnya nempel, Sudah? Baik. nggak usah buka Al-Quran ya. Sekarang Ustadz akan ajarin ayat 14. Dengerin. Nggak usah balik badan. Ntar lihat aja temennya gimana dia ngikutin Ustadz. Ikutin dia ntar. Siap? Yuk tahu dan basmalah. A'udzu billah. بسم الله الرحمن الرحيم ikutin Ustaz fadhuqu du dengan dal fadhuqu kunya dengan qaf fadhuqu maka rasakanlah bima nasitum bima nasitum karena kalian lupa lupa tuh megang begini apa megang begini Hah? tepuk jidat ya udah tepuk jidat dah bima nasitum karena kalian lupa liqa'a artinya sudah apa perjumpaan, pertemuan, pertemuan ya. Liqa'a. Artinya pertemuan. Yaumikum hari kalian hadza yang ini fadhuku manasitum liqa'a yaumikum haza fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum haza. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا coba lebih keras kencang sekali lagi fadu. sekali lagi fazuk sesungguhnya kami nasinakum kami akan lupakan juga kalian rasain karena kalian lupa perjumpaan hari ini maka kami juga akan lupakan kalian dia gitu ya. Inna nasinakum Inna nasinakum Wadhuku Artinya sudah Apa? Maka rasakanlah. Tadi kan udah fazuku. Adabal khuldi. Azab yang kekal. Ini ya kekal ya. Bima kuntum tak malun. bima kuntum yang dulunya kalian tak malun perbuat inna nasinakum wa dhuku azab al كنتم تعملون إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون Sekarang dari inna nasikum nggak berhenti nih. Inna nasinakum waduku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Satu, dua, tiga. Inna nasinakum wa yuku adabal khuldi bima kuntum tak ta'malun. Yuk, inna nasinakum. Satu, dua, tiga. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Tahukah kebiasaan para sahabat Rasulullah, baik Rasulullah masih ada maupun tidak, dalam urusan ngafal Quran? Saya mau kasih tahu nih faktanya. Dari 124 ribuan jumlah sahabat yang bisa baca tulis dalam riwayat hanya tujuh orang. Riwayat yang lain 12. Riwayat yang lain 24. Riwayat yang terbanyak di antara para sahabat yang bisa baca tulis hanya 60 orang. Jadi maknanya 60 dibanding 120 ribuan maknanya sama dengan 0,0005 persen. Jadi satu persen aja masih jauh. Jadi maknanya, lalu bagaimana para sahabat Rasulullah belajar Al-Quran? Belajar Al-Qurannya kayak begini. Seperti kalian. Kalau habis dengar dari Rasulullah, maka para sahabat saling memperdengarkan bacaannya. Kalau ada yang lupa, nanya sama temannya. Dulu Rasulullah sebut ayat ini, apa kelanjutannya ya? Nanti mereka saling ingatkan. Paham kira-kira? Maka dengan cara saling mengingatkan, maka hafal mereka jauh lebih kuat ketimbang mereka hafal sendiri. Paham itu? Maka sekarang abis ini Ustadz akan kasih tahu ayatnya utuh 14 dari depan sampai belakang. Abis itu Ustadz nggak ulang, kalian memperkuat sendiri. Paham kira-kira? Oke, siap nih. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, abis ini nggak diulang. Faduku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون mulai garu-garu kepala kayaknya nih ya Nah, ayo cepetan, melingkar yang mendekat, pelan-pelan. Kalau ada yang hilang, cari barang-barang. Apa tuh kata yang hilang? Ayo cepetan. Duduknya yang rapat, dengkulnya nempel. sejenak kita jawab panggilan azan, ucapkan apa yang diucapkan muazin dan nanti kita berdoa. Jangan ada yang bicara. أكبر الله hafal Quran? Insya Allah. Ayat ini salah satu hikmahnya adalah perbanyak ingat hari kiamat, hari akhir ya. Kalau kita sering nggak ingatnya, ntar juga kita agak diingat sama Allah di hari kiamat. Bayangin, nggak tahu ada berapa miliar manusia, mungkin sampai triliunan di padang masyar nanti. Kalau misalnya Allah ingat kita, gampang pasti urusan kita. Tapi kalau kita nggak pernah ingat hari kiamat, Allah nggak ingat kita, jadi kagak diurus-urus tuh. Nauzubillah. Boleh jadi nanti penantian kita akan panjang sekali. Namanya aja hari, tapi hari itu hotel iman bisa jadi seribu tahun. Hari itu bisa jadi lima puluh ribu tahun. Karena dalam ayat berapa tuh? Di ayat lima. Kana migdaru fi yaumin kana migdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dalam satu hari, kalau kalian hitung, sama dengan seribu tahun bagi kalian. Nah, dalam surah Al-Ma'arij, ayat surah 70 ayat 4, satu hari itu di sisi Allah kalau kalian hitung 50 ribu tahun. Maka kalau kalian sering lupa sama hari kiamat, nanti Allah lupain, na'udzubillah. Tapi kalau banyak ingat hari kiamat, banyak ingat-ingat Allah, maka insya Allah nanti kita juga di hari kiamat bakal Allah ingetin. Allah ingat kita hingga semua urusan kita mudah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ikhwatul rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz tidak akan lanjutkan lagi karena Ustaz ada urusan dan insya Allah ikhwatul rahmati Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita terus berlanjut. Yang belum yang belum bergabung WhatsApp menghafal surah sejarah angkat tangan. Baik. Sekarang catat catat nomornya Catat nomornya biar langsung diundang sama Ustaz Habib 0813. Ustaz Habib langsung diundang ke grup nafal ya. 0813. Udah belum? Kosong delapan satu tiga satu kosong lima satu kosong lima sudah? 4000 4000 0813 105 4000 sudah 4 0813 105 4004 simpen di kontaknya Usbib ganteng belum? Simpan. Terus kirim WhatsApp atau SMS ke Usbib. Nama, sebut namanya siapa, nama panggilan aja. Masjid Al-Falah. Kirim SMS atau WhatsApp ke Usbib. Nama, spasi Masjid Al-Falah. Insya Allah hari ini juga, malam ini juga atau besok pagi bakal diundang. Dan grup hafalan yang laki-laki sudah ayat keberapa? Jumhur Muslik 8 ya. Sudah ayat 8. Jadi setiap hari nambah satu ayat satu ayat. Jadi kemungkinan yang grup WhatsApp lebih cepat nanti selesainya ketimbang grup yang di Masjid Al-Falah ini. Ya. Ibu-ibu bapak kirim SMS cepat ke Ustaz Habib tadi itu namanya tulis SMS WhatsApp nama spasi Masjid Al-Falah Insya Allah malam ini atau besok pagi bakal diundang langsung dalam grup hafalan. Sudah? Baik, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah rahmati kita semua. Seperti biasa, Ustaz mengajak jangan lupa yang punya keinginan untuk menjadi dirinya hafal Al-Qur'an 30 juz. Ada di sini? Yang mau menjadi hafal Quran 30 juz angkat tangan, bilang saya. Yang pengen keluarganya hafal semuanya Al-Qur'an 30 juz bilang saya. Yang pengen anak keturunan semuanya hafal 30 juz bilang saya. Maka caranya Ustaz ngajak, caranya supaya pertolongan Allah datang buat kita dan keluarga kita, bantu anak-anak yatim, duafa, para penghafal Quran. Maka mereka menghafal Al-Quran satu ayat, satu huruf, pahalanya buat mereka, pahala yang sama juga Allah akan kantarkan buat kita. Hingga mudah-mudahan Allah ridho, Allah jadikan kita, keluarga, keturunan kita, semuanya menjadi penghafal Al-Quran. Yuk berdiri infak laki-laki di situ di depan, perempuan di situ. Jangan lupa sambil infat doa minta yang terbaik. Ya Allah jadikan aku, keluargaku, keturunanku semuanya menjadi penghafal Al-Qur'an. Yuk silakan. Thank you. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماماً Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabar Allah Muhammad Rasulullah falah المعتدل وصوموا سبوبكم فإن دشية